pada tahun 321 Hijriah. Dan insya Allah pada pagi hari ini kita memasuki poin yang ke-91 Berarti kita sudah semakin mendekati hatam Kitab Akidah Tahawiyah Mungkin beberapa pertemuan lagi kita insya Allah sudah hatam Dan nanti akan dipilihkan kitab Akidah yang lainnya lagi untuk dikaji. Jadi tiap-tiap Kamis pagi ini khusus pembahasannya masalah akidah. Pembahasan yang paling penting dan paling prinsip dan ini modal kita untuk ketemu Allah Subhanahu wa taala. Di poin yang nomor ke-91 dan juga 92, beliau Al-Imam At-Tahawi rahimahullah taala lebih banyak berbicara tentang asma dan sifat nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang mana sebenarnya pada pertemuan-pertemuan yang lalu sudah pernah dibahas. Jadi mungkin ini juga ada unsur pengulangan. Beliau Al-Imam At-Tahawi rahimahullah taala mengatakan wa yamliku kulla syai'in wa la yamlikuhu syai'un ولا غنى عن الله تعالى طرفة عين ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر وصار من أهل الحي kata beliau Allah subhanahu wa ta'ala memiliki segala sesuatu dan tidak ada sesuatu pun yang memiliki dia dan kita selalu membutuhkan Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya. Atau kalau boleh diartikan secara harfiah, wala ghinan 'anillahi tarfata'in. Tidak ada satupun yang merasa cukup dari Allah sekejap mata pun. Artinya kita tidak bisa merasa cukup dari Allah Bahkan kita sangat membutuhkan Allah. Sekejap mata pun kita tidak bisa pisah dari Allah. Dan barang siapa yang merasa cukup dari Allah Artinya dia tidak membutuhkan Allah sekejap mata saja Maka dia telah kafir Dan dia ter menjadi termasuk ahli hain Orang-orang yang binasa ini berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama-tama beliau mengatakan wa yamliku kulla syai'in wa la yamlikuhu syai'un. Allah yang memiliki segala sesuatu dan tidak ada sesuatu pun yang memiliki Allah. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Mulk surat Tabarak ayat 1 Tabarakalladzi biyadihil mulku Wahyu Allah ala kulli shayin qadir. Maha suci Allah yang di tangannya kerajaan. Semuanya di tangan Allah, kepemilikan berada di tangan Allah dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Kemudian juga firman-Nya di dalam surat Al-Hadid ayat 2 Lahu mulkus samawati wal ard. Milik Allah kerajaan langit-langit dan bumi. Semuanya dalam genggaman Allah. Semuanya Allah yang berkuasa. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran 26. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Katakanlah ya Allah, engkau adalah maharaja diraja. Engkau memberikan kerajaan, kekuasaan kepada siapa yang engkau kehendaki dan engkau mencabut kerajaan atau kekuasaan dari siapa yang engkau kehendaki. Engkau memuliakan siapa yang engkau kehendaki dan engkau menghinakan siapa yang engkau kehendaki. Di tanganmu semua kebaikan Sesungguhnya engkau adalah maha kuasa atas segala sesuatu Semuanya berkuasa Allah Allah adalah malikul mulki Raja di raja Raja yang sebenarnya Di dunia ada raja Tapi raja yang kekuasaannya terbatas Di daerah tertentu Dan itu pun juga sangat terbatas Dia bisa jatuh bisa dijatuhkan, dia bisa mati, bisa diganti dan yang lainnya. Kalau Allah memang adalah raja di raja yang sejati dan sebenarnya yang kekuasaannya tidak ada batas dan kekuasaannya tidak ada yang bisa mengalahkan terus menerus bahkan nanti hari kiamat semuanya oleh Allah ditantang Allah mengatakan limanil mulkul yaum milik siapa kerajaan hari ini yang berkuasa hari ini siapa semua raja penguasa ditantang semuanya tidak ada yang menjawab Lalu Allah jawab sendiri, Lillahil wahidil qahar. Milik Allah yang Maha Esa, satu-satunya yang mengalahkan semuanya. Jadi tidak ada orang bisa mendikte Allah. Justru Allah yang mendikte kita. Kita miskin, kita fakir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam surat Al-Qasas 68 Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Dan Tuhanmu lah yang menciptakan apa yang Dia kehendakan, yang Dia kehendaki dan Dia pilih. Allah yang menciptakan, Allah yang menghendaki, Allah yang memilih. Kemudian juga di dalam surat Al-Hajj ayat 18, "Innallaha yaf'alu ma yasha'." Sesungguhnya Allah melakukan apa yang Dia kehendaki. Maka Allah kan wa lam yakun lam yakun. Yang dikehendaki Allah apa terjadi, yang tidak dikehendaki tidak terjadi. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Kalau Allah memberi, tidak ada yang sanggup untuk menolak. Kalau Allah tidak memberi, tidak ada yang sanggup untuk memberi segala-galanya Allah. Kemudian kata beliau, semua itu dengan hikmah tentu saja. Wala ghinan 'anillahi ta'ala tarfatain dan kita tidak bisa merasa cukup dari Allah sekejap mata pun. Kita tidak bisa merasa cukup dari Allah sekejap mata pun. Kita selalu membutuhkan Allah. Kalau kita dilepas Allah sekejap mata saja, kita akan binasa. Karena itu di antara doa-doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengucapkan ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghith. Allahumma la taqilna ila anfusina tarfata'in. Ya Allah, jangan kau serahkan kami kepada diri kami sekejap mata pun. Kita diserahkan Allah kepada diri kita sekejap mata binasa. Allah berfirman di dalam surat Fatir ayat 15 يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد Hai manusia kamu semuanya fakir melarat di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan Allah dialah yang maha kaya lagi maha terpuji kita tidak bisa lepas dari Allah Allah yang punya semuanya Allah yang punya semuanya di dunia saja kita biasanya punya atasan punya bos. Kadang kita tergantung kepada atasan kita, bos kita. Bagaimana pula dengan Allah? Bos kita itu adalah punyanya Allah. Kalau kepada atasan, kepada bos, kita tidak bisa lepas. Bagaimana pula dengan Allah Subhanahu wa taala yang punya segala-galanya? Kita lebih tidak bisa lepas dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara bos kita itu tidak punya apa-apa. Hanya kita yang mengeboskan dia. Sebenarnya dia tidak punya apa-apa. Ya sebenarnya itu Allah. Dia itu hanya saluran saja, hanya pipa PVC, saluran saja. Sementara yang menyalurkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Bos kita mati, masih ada Allah yang Maha Hidup. Kemudian juga kata beliau, "Wa man bena 'anillahi tarfatain, fakat kafara wa sara Barang siapa yang merasa cukup dari Allah sekejap mata Dia beranggapan tidak membutuhkan Allah Sekejap mata saja kafir Dan dia termasuk orang yang binasa Karena tidak bisa Kita tidak bisa lepas dari Allah Kalau kita merasa bisa lepas dari Allah Saya tidak butuh Allah Sekejap mata saja Tidak butuh Allah Kafir keluar dari agama jadi di sini ikhwan wa akhwat rahimakumullah tujuannya adalah kita para hamba harus merasa lemah di hadapan Allah, merasa hancur, tidak punya apa-apa dan kita tidak ujub bangga diri dengan kekuatan kita, kesehatan kita, ilmu kita, segala yang kita miliki. Kita tidak punya apa-apa. Katakanlah orang yang paling pintar, paling cerdas luar biasa. Iya kan? Lalu oleh Allah memorinya dirubah sekejap mata. Apa yang terjadi kepada dia? Lupa semua ilmunya. Memorinya oleh Allah dirubah gitu aja. Lupa semua ilmunya. Orang yang paling sehat lalu oleh Allah dicabut kesehatannya, sakit lemah. Orang yang paling kaya oleh Allah dirubah keadaannya menjadi orang miskin. Iya. Allah berkehendak merubah. Bahkan kemarin ada orang cerita kepada saya Baru saja dia rugi sebanyak-banyaknya Sampai dia hampir putus asa Kenapa? Gara-gara main saham ya. Kemarin begitu dolar naik sedikit Cepat-cepat dia beli dolar Tidak tahunya tambah naik lagi Akhirnya dia rugi uangnya Allah berkuasa Orang yang hari ini kaya Besok bisa miskin Orang yang hari ini miskin Besok bisa kaya yang hari ini sehat, besok bisa sakit. Yang hari ini sakit, besok bisa sembuh. Yang hari ini kuat, besok bisa lemah. Yang hari ini lemah, besok bisa kuat. Semuanya. Kita tidak tahu apa-apa. Kita hanya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Di tangan Allah lah segala urusan, segala perkara dan kita tidak bisa lepas dari Allah sekejap mata pun. Kita selalu membutuhkannya dan semoga Dia selalu menolong kita. Ini poin yang nomor ke-91 tentang betapa keagungan Allah Subhanahu wa taala. Allah adalah segala-galanya dan kita tidak punya apa-apa. Kita selalu bergantung kepada Allah dan Allah sama sekali tidak butuh kita. Kemudian di poin yang berikutnya 92. Qala Imam At-Tahawi rahimahullahu taala Wallahu yaghdabu wa yardha La la ka'hadin minal wara Dan Allah itu mempunyai sifat marah dan ridho Tapi tidak seperti seorang pun dari manusia Dari makhluknya Ini juga beliau berbicara tentang Al-Asma wa Sifat Di antara nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala Yang dulu juga sudah banyak kita bahas terutama di awal-awal pembahasan akidah Tahawiyah. Yang mana akidah kita ahli sunnah wal jamaah kita mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah sebagaimana hakikatnya sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah min ghairi tahrifin wala ta'til wa min ghairi ta'yifin wala tamtil itu kaidahnya Nama-nama dan sifat-sifat Allah kita imani sebagaimana hakikatnya sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah tanpa ditahrif, dirubah-rubah, diubah-ubah, tanpa ditatil, diingkari. Kemudian tanpa ditakyif, direka-reka, bagaimana, bagaimana. Dan juga tanpa ditampil, menyerupakan Allah dengan makhluknya. Itu kaidah. Karena masalah ini ikhwan wa akhwati rahimakumullah terjadi perbedaan yang cukup mendalam antara salaf dengan khalaf. Bahkan yang tidak paham tentang madhabnya salaf, mereka akan mengatakan salafus soleh madhabnya adalah tafwid. Tafwid. Tafwid itu menyerahkan semuanya kepada Allah. Padahal sangat beda antara pemahaman tafwid dengan pemahaman salafus soleh. Satu contoh saja yang paling gampang. Allah menciptakan Nabi Adam dengan kedua tangannya. Khalaqtu biyadayya. Aku menciptakan Adam dengan kedua tanganku. Kalau kebanyakan daripada khalaq mentahrif dan mereka menyebutnya dengan takwil. Yaitu aku menciptakannya dengan dua kekuasaanku. Tangan diartikan kekuasaan. Ini sudah melenceng, menyeleweng dan ini mendustakan Al-Qur'an, mendustakan As-Sunnah dan banyak hal. Kalau salahku soleh itu jelas Allah menciptakan Nabi Adam dengan kedua tangannya. Allah memang punya dua tangan. Apalagi di dalam hadis juga banyak dijelaskan Allah mempunyai dua tangan. Bahkan disebutkan wakil tayatehi yamin. Kedua tangan Allah sama-sama kanannya. Maksudnya sama-sama mulianya, baiknya. Karena kiri konotasinya jelek. Allah punya tangan. Hanya saja tangannya Allah tidak sama dengan tangannya manusia. Enggak sama dengan tangannya makhluk. Seperti apa tangannya Allah? Wah, kita enggak tahu. Yang namanya tangan maknanya jelas. Tangan ya tangan, jelas ini namanya tangan. Cuman tangannya Allah seperti apa? Wah, kita enggak tahu. Yang jelas Allah memberitahu kita bahwa Allah punya tangan, tapi kita tidak tahu seperti apa tangannya Allah. Yang jelas sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah. Itu madhab salaf, gampang sederhana. Allah punya tangan, selesai. Tapi nggak usah dibayang-bayangkan seperti apa, bagaimana, ini itu, nggak boleh diselewengkan, nggak boleh diingkari, nggak boleh ditahrif. Seperti itu. Yang tidak paham tentang madhab salaf menuduh bahwa salafus saleh itu mengatakan Allah punya tangan itu tidak tahu sudah maknanya apa, tidak tahu saya serahkan aja sama Allah. Jadi dia menganggap salafus saleh tidak tahu apa-apa sama sekali. Padahal salafus saleh tahu maknanya jelas tangan ya tangan. Ini namanya tangan. Cuma yang diserahkan kepada Allah adalah kaifiyahnya. Seperti apa? Bagaimana? Itu diserahkan kepada Allah, kita tidak tahu. Ini masalah yang sangat mendalam dan sangat penting dan ini juga berdampak besar pada pribadi kita, berdampak besar. Karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala oleh Allah diberikan ilmu yang luar biasa dan beliau banyak menjelaskan masalah ini terutama dalam kitabnya Al-Aqidah At-Tahawi al wasitiah Hampir separuh akidah Wasitiah khusus bahas asma wa sifat. Dan juga dari kitab-kitab akidah yang paling banyak dibahas masalah asma wa sifat. Khusus. Kalau kita ingin kenal Allah dengan kenal yang sebenarnya, maka cara paling bagus, paling mudah, paling praktis adalah melalui al-asma wa sifat. Kita belajar nama Allah, sifat Allah yang sebenarnya. Akhirnya kita benar-benar tahu siapa Allah itu. Luar biasa. Di sini beliau hanya bahas dua saja karena yang lalu sudah banyak dibahas. Wallahu yaghdhabu wa yardha. Allah itu marah dan rito, Tapi tidak seperti makhluknya. Ini termasuk sifat fi'liyah. Sifat fi'liyah. Sifat yang berupa perbuatan Allah. Karena kita kenal ada sifat dzatiyah yang berkaitan dengan zatnya Allah kayak tadi Allah punya tangan, punya wajah dan yang lain-lainnya. Yang berkaitan dengan zat Allah. Kalau ini dengan sifat fi'liyah perbuatan Allah. Allah marah, Allah ridho, tapi tidak sama dengan makhluknya. Kita kan juga punya sifat marah kan? Sama-sama punya sifat marahnya. Cuman marahnya Allah tidak sama dengan marah kita. Kalau kita marah, ya kita emosi, darahnya naik, tensinya naik. Ya kemudian kadang matanya memerah, ototnya apa namanya keluar semua. Seperti itu. Kalau Allah jangan dibayangkan kayak gitu. Cuma Allah mempunyai sifat marah, tidak sama dengan marah kita. Marah maknanya jelas. Marahnya Allah seperti apa? Itu yang kita tidak tahu. kemudian juga Allah punya sifat ridho. Mari kita lihat tentang sifat marah dan ridho Allah ini Mengenai sifat ridha di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 100 Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu As-sabiqunal awwalun yang lebih dahulu masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Ya, sama ya. Jadi Allah ridho dan mereka juga ridho. Allah juga berfirman di dalam surat At-Taubah 72, "Wa ridwanum minallahi akbar." Dan keridhaan dari Allah itu sangat besar. Allah juga berfirman di dalam surat Al-Fatah ayat 18, لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة Sungguh Allah telah ridha kepada orang-orang mukmin ketika mereka membaiatmu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bawah pohon baiatul ridwan. Itu. Kemudian juga tentang sifat marah Allah di dalam surat Al-Maidah 60. Qul hal unabbiukum bi syarrin min dzalika matubatan 'indallah man Allah wa ghadiba alaihi. Itu tentang Yahudi, dilaknat Allah dan Allah murka padanya. Dan juga Allah berfirman tentang orang-orang yang membunuh orang beriman dengan sengaja di dalam surat An-Nisa 93, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannamu khalidaw fiha wa ghadiba Allahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adaban 'azima. Para siapa membunuh orang beriman dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka jahanam. Dia kekal di dalamnya. Allah marah kepadanya. Allah melaknatinya dan Allah telah menyediakan untuk dia azab yang besar. Allah punya sifat ridho dan marah. Kemudian tentu saja tidak sama dengan ridho dan marahnya makhluk. Allah berfirman di dalam surat Asy-Syura ayat 11, itu kaidah dalam memahami asma was sifat. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Kaidahnya ini lengkap. Tidak ada sesuatu pun yang seperti Allah dan dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Di sini ada itbab, ada nafi. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada satu pun yang sama dengan Allah. Ini apa? Itbab apa nafi? Nafi. Tidak ada yang sama dengan Allah. Allah berbeda dengan yang lainnya. Wa huwas sami'ul basir dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Itbab apa nafi? Itbab penetapan. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, tapi tidak sama dengan manusia. Sama dengan kita. Kita mendengar dan kita melihat. Sama. Tapi Allah tidak sama dengan kita. Jangan dibayangkan nanti Allah kayak kita. Yang jadi masalah itu bayang-bayangkan, mereka-reka. Mereka yang mengingkari, mereka yang mentahrif, itu mula-mula mereka bayangkan Allah dulu. Kalau saya menetapkan sifat ini dan itu, nanti Allah akan seperti ini dan seperti itu. Wah bahaya diingkari saja, diselewengkan saja, dialihkan saja. Demikian. Kalau salafus soleh tidak sebagaimana adanya, hanya tidak usah bayang-bayangkan. Kita mengatakan yang Allah dan Rasulnya katakan, kita mendiamkan yang Allah dan Rasulnya mendiamkan, kita berjalan yang Rasulullah dan salafus soleh berjalan, dan kita berhenti yang Rasulullah dan salafus soleh berhenti. Tidak melampaui mereka. Jadi tidak ditakwil-takwilkan. Kemudian sumbernya ikhwan wa akhwatillah. rahimakumullah. Intinya itu sebenarnya satu saja intinya itu. Intinya itu Allah di mana? Intinya itu. Gara-gara dari masalah yang tampaknya sepele ini timbul masalah yang besar. Intinya itu Allah di mana? Kebanyakan daripada umat Islam memahami Allah itu di mana-mana. Tapi ketika dikejar di mana, ya di mana-mana. Dikejar di mana, di mana-mana, tapi tidak di mana-mana. Nah, mana? ini? Dikejar lagi. Ya sudah pokoknya Allah itu ada. Tidak di dalam alam, tidak di luar alam, tidak menyatu dengan alam dan tidak pisah dengan alam. Tambah bingung. Di mana? Sudah kalau gitu gini aja. Tolong kamu sebutkan kepada saya sesuatu yang tidak ada. Bagaimana cara mengatakan tentang sesuatu yang tidak ada? Maka jawabannya sesuatu yang tidak ada itu dia tidak ada di alam dan dia tidak ada di luar alam. Dia tidak menyatu dengan alam dan dia tidak pisah dengan alam. Ada apa enggak itu? Enggak ada. Dan kamu tadi mengatakan tentang Allah kayak gitu. Berarti Allah menurut kamu itu enggak ada. Dari masalah yang tampaknya sepele ini timbul masalah yang oh, banyak rentetannya itu. Rentetannya. Yang menjadikan orang sembrono kepada Allah karena salah dalam memahami masalah ini. Jadi ujung-ujungnya akhirnya Allah itu memang enggak ada. Kalau kita ahli sunnah wal jamaah salafus soleh jelas Allah di atas, dalilnya bunganya Dalil secara dari Al-Qur'an, dari As-Sunnah, dari ijma' dari akal, dari fitrah, lengkap dalilnya. Jelas ya? Di dalam Al-Qur'an misalnya ada ayat yang secara langsung dan secara tidak langsung. Seperti ayat-ayat yang menyatakan Allah menurunkan kitab, menurunkan Al-Qur'an. Inna nahnu nazzalna adz-dzikra, menurunkan. Turun dari mana? Dari atas ke bawah. Demikian pula Allah menurunkan malaikat. Nunazzilul malaikata. Kami turunkan malaikat dari atas ke bawah. Kemudian juga tentang Nabi Isa yang ditarik oleh Allah. Bal rafa'ahullah ilai. Bahkan Allah mengangkat Isa kepadanya ke langit sana. Kemudian juga tentang amal-amal kita ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal amalus salihu yarfa'u kepada Allah naik ucapan-ucapan yang baik dan amal soleh kita yang mengangkatnya naik ke atas. Terlalu banyak yang seperti ini, terlalu banyak. Kemudian yang secara langsung dan secara tegas di surah Al-Mulk surah Tabarok ayat 16 dan 17. Aamintum tum fis sama'i i ayak bikum al-ardha fa idza hiya tamun am amintum man mau Diulang dua kali oleh Allah. Apakah kamu merasa aman dari zat yang ada di atas langit? Di atas langit. Lu kan di Quran juga ada ayat yang mengatakan bahwasanya wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah bersamamu dimanapun kamu berada. Kan juga ada ayat yang berbunyi wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat kepadanya dari urat lehernya. Itu bagaimana? Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib bagaimana? Ya sebentar, ya saya dulu tanya kepada kamu, terus bagaimana pemahamanmu? Bagaimana pemahamanmu? Jadi sebelum dia tanya kita, kita tanya dia dulu. Lah kalau kamu bagaimana? Lah kalau menurut saya Allah itu ya di mana-mana. Lah terus ayat yang di atas langit tadi kamu mau apakan? Yaitu nah, eh, diputar-putar oleh dia, putar-putar oleh dia. Kalau gitu gini aja. Apakah ada dari kalangan salafus soleh yang menyatakan kayak kamu? Tidak ada. Dari kalangan sahabat semuanya salafus soleh tidak ada. Mereka mengimani ayat Quran sebagaimana adanya. Terus bagaimana? Ya sudah jelas Allah berada di atas langit. Maksudnya Allah bersama kamu itu kalau menurut salafus soleh, Allah bersama kamu artinya ilmunya Allah, ilmunya Allah. Artinya Allah itu mengetahui kita dimanapun kita berada. Bahkan Allah lebih tahu tentang kita daripada kita tentang kita. Kalau Allah lebih dekat dari orang lain, kalau diartikan Allah di sini, ya nanti kafir. Kita mengatakan Allah di dalam bumi saja kafir, masuk di Allah. Kalau orang berada tempat kotor berarti juga Allah di sana masuk di Allah. Jadi silah dan ini bukan takwil, bukan tahrif, tapi ini adalah tafsir al-lazim. Tafsir yang sudah selazimnya cara mendudukkan dua ayat. Allah di atas, tapi Allah lebih tahu tentang kita daripada kita tentang kita. Wal awal wal akhir wal dahiru wal batin. Al-zahir alladzi laisa fawqahu syai'. Allah adalah yang zahir, maha zahir. Yang tidak ada di atasnya Allah sesuatu, paling tinggi Allah. Wa huwal batin alladzi falaisa dunahu syai'. Allah adalah al-batin yang Allah mengetahui sampai yang paling bawah. Tidak ada yang menghalangi Allah. Itu baru ayat Quran. Apalagi kalau kita kembali kepada hadis tambah jelas. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat jelas. Ada ucapan beliau, ada perbuatan beliau, ada persetujuan beliau, sangat lengkap. Ucapan beliau ketika beliau sujud beliau mengucapkan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Maha suci Rabbku yang maha tinggi. Maha tinggi segala-galanya termasuk zatnya. Kemudian juga beliau mengucapkan ala takmanuni wa ana aminu mau sama. Apakah kamu tidak percaya kepadaku? Padahal aku adalah kepercayaan zat yang ada di atas langit. Dan banyak lagi yang lainnya. Kemudian juga perbuatan beliau. Ketika beliau hajatul wada berdoa panjang lebar, lalu beliau selalu mengucapkan ala hal ballagtu Allahumma Apakah sudah menyampaikan? Bala ya Rasulullah, qad ballaghta, Anda telah menyampaikan lalu beliau nuting ke langit. Allah melihat, ya Allah saksikan. Ini berarti perbuatan beliau menunjukkan Allah di atas. Kalau bukan di atas, buat apa menunjukkan atas? Kemudian juga ketika beliau minta kepada Allah agar kiblatnya dipindah, kiblatnya dipindah dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Beliau selalu berdoa sambil melihat ke atas langit. Lalu Allah menjawab, "Qad nara taqalluba bawajhika bis sama'." Fala nuwalliyannaka qiblatan tardaha. Kami sudah mengetahui bahwa kamu selalu membolak-balikkan pandanganmu ke atas langit. Kamu doa minta ke langit terus. Lalu kami kabulkan dipindah kiblatnya. Kemudian juga ketika al-Isra wal Mi'raj. Isra Mi'raj mana? Ke atas. Kan selalu diceritakan itu, ke langit, Sidratul Muntaha, ke langit. Tetapi anehnya diingkari Allah berada di atas. Maka kalau Isra Mi'raj selalu cerita Allah ya tadi Sidratul Muntaha yang paling tinggi. Sidratul Muntaha. Perbuatan-perbuatan beliau sangat banyak. Total hujan istisqa, beliau angkat tangannya tinggi-tinggi sampai kelihatan putihnya setiap mulia Rasulullah sallallahu alaihi Ini juga menunjukkan bahwa Allah berada di atas. Dan masih banyak lagi kalau diperinci tambah banyak tambah banyak. Kemudian dari persetujuan beliau ada seorang sahabat namanya Muawiyah bin Al-Hakam. Ketika itu budak perempuannya berbuat salah lalu oleh dia dihukum. Kemudian beliau menyesal dan ingin memerdekakan budak itu. Lalu tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu oleh Rasulullah budak itu ditanya, sebelum dimerdekakan ditanya dulu, apakah dia beriman atau tidak. Pertanyaannya jelas. Aina Langsung aina di mana Allah? Lalu kuda itu jawab, fis sama di atas langit. Man ana, siapa aku? Anta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anda adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dijawab, eh, iktikha fa innaha mu'minah, merdekakan dia karena dia kuda yang beriman. Rasulullah setuju. Setuju dengan ucapannya Kuda itu fis sama di atas langit. Nanti jangan dikatakan keyakinan Allah di atas langit itu keyakinannya para Buddha. Nah kalau gitu Rasulullah juga Buddha. Karena Rasulullah setuju dengan ucapannya budak. Walhasil kalau orang dan niatnya jelek ya, semuanya dibawa kepada jelek. Itu Rasulullah bicara dengan kadar akalnya karena orang bodoh. Kalau sekarang nggak paham. Nah masa semua sahabat bodoh. Rasulullah tidak mungkin ngakali kita, tidak mungkin dibohongi kita. Kemudian juga dari ijma. Ijma'nya sahabat dan salafus soleh. Tidak ada seorang pun dari kalangan sahabat dan salafus soleh yang mentahrif ayat Quran. Tidak ada yang menyelewengkan. Maksudnya itu bukan di atas, maksudnya begini, begitu, tidak ada. Mereka mengimani sebagaimana hakikatnya. Memang itulah Allah. Seperti itu. Adapun ayat-ayat yang menyatakan Allah bersama kita ditafsirkan oleh salafus soleh dengan ilmunya untuk mendudukkan mendudukkan dua permasalahan dan itu bukan tahrif. Kemudian dari akal, akal saja. Akal kita mengatakan sesuatu kalau nggak di atas, di bawah. Kalau di atas itu mulia, mulia. Kalau di bawah itu hina. Akal kita aja mengatakan Allah itu lebih pantas berada di atas dan Allah itu nggak cocok kalau berada di bawah. Akal kita di atas. Kemudian juga dari fitrah hati nurani yang masih bersih. Fitrah kita, hati nurani kita mengatakan Allah di atas. Contohnya, biasanya masyarakat sering mengatakan, bagaimana menurut kamu? Kalau saya terserah yang di atas saja. Saya terserah yang di atas saja. Ini fitrahnya dia mengatakan Allah berada di atas. Tidak ada orang mengatakan bagaimana. Kalau saya terserah yang di mana-mana saja. Ya, nanti bingung muter-muter nanti. Ya di mana-mana Terus juga kalau orang itu berdoa, ketika orang berdoa, hatinya cenderungnya kemana? Ke atas, tak ada kemana-mana. Sampai ada salah seorang yang bernama Al-Hamadani, dia punya guru namanya Abdul Ma'ali Al-Juwaini. Al-Juwaini ulama besar, madzhab Syafi'i dan beliau juga pelopor ilmu usul fikih yang punya kitab Al-Waraqah. Luar biasa ilmunya. Tapi beliau dalam masalah asma dan sifat mengikuti pemahaman Asy'ari. Sehingga semua ayat, semua hadis oleh beliau ditakwil, ditahrif. Sampai muridnya Al-Hamadani bingung, semua ayat hadis ditakwil, ditahrif. Sudah Pak Guru, daripada saya pusing, enggak pakai dalil-dalilan sudah. Kita pakai hati nurani aja Pak Guru. Maqala 'arifun qad ya Allah illa wa wajada fi qalbihi daruratan bi talabil ulum. Wahai Pak Guru, tidak ada seorang pun yang kenal Allah ketika dia mengucapkan ya Allah ketika berdoa. Melainkan hatinya secara otomatis condongnya ke atas. Kalau ayat bisa diselewengkan, hadis bisa diselewengkan, tapi hati Pak Guru tidak bisa diselewengkan. Terus apa jawabannya Pak Guru kepada hati nurani ini? Akhirnya sekarang ganti gurunya yang bingung. Sambil mukul-mukul kepalanya dia mengatakan Hayyaranil Hamadani, Hayyaran Hamadani. Kamu telah membuat aku bingung, kamu telah membuat aku bingung. Iya, itu hati nurani. Hanya saja ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, kita mengimani Allah berada di atas langit, jangan dibayangkan bahwa Allah itu Allah itu ditopang oleh sesuatu atau oleh Allah itu dinaungi oleh sesuatu. Kita iman Allah berada di atas yang paling atas, selesai titik. Seperti apa, bagaimana, ya tidak tahu. Cuma jangan dibayangkan nanti Allah itu ditopang sesuatu atau Allah dinaungi sesuatu. Maksudnya Allah sesuatu semuanya ini kecil, tidak ada apa-apanya. Bahkan langit dan bumi kan dilipat oleh Allah, dihancurkan oleh Allah. Apalagi juga arasnya Allah, singgasannya Allah dipikul oleh wayahmil arsy rabbika fawqahum yawma Tangan yang dipikul oleh delapan malaikat. Jadi Allah nggak butuh dengan arus. Kalau Allah duduk di arus berarti Allah dipikul malaikat. Maha suci Allah Subhanahu wa taala. Yang pasti Allah berada di atasnya arus, bukan Allah duduk di arus. Dan itu menunjukkan tentang kesempurnaan kerajaan Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah juga mempunyai arus. Dan ayat seperti ini tentang bahwasanya Allah bersembunyi di atas arus itu amat sangat banyak di Al-Quran ada sekitar tujuh ayat Ar-Rahmanu 'alal Arshis tawa Allah Ar-Rahman bersemayam di atas Arsh. Imam Malik rahimahullah taala ketika mengajar di Masjid Nabawi pernah ditanya oleh salah seorang yang tujuan bertanya ini bukan mencari ilmu tapi untuk membangkang. Kata orang itu Ar-Rahmanu 'alal Arshis tawa Fakaifa tawa. Hai Imam Malik, Allah kan bersemayam di atas arsy. Bagaimana bersemayamnya Allah? Imam Malik ya, ulama besar yang kenal Allah. Begitu ada pertanyaan begini, beliau merasa malu kepada Allah. Fa'atrafa Malikun tafsahu wa tasabbaba arafa. Imam Malik menundukkan kepalanya dan bermandikan keringat, malu kepada Allah. Ini pertanyaan kurang ajar ini. Akhirnya Imam Malik mengangkat kepalanya dan beliau mengatakan al-istiwa ma'lu wal kaif majhul wal iman bihi wajib wasu'al anhu bid'ah. Al-istiwa bersemayam itu sudah jelas. Bersemayam itu jelas maknanya. Cuman kaifiyahnya bagaimana bersemayamnya Allah itu yang majhul, kita enggak tahu seperti apa. Dan kita wajib mengimaninya. Dan kalau kita tetap tanya-tanya juga, kepingin tahu, itu adalah bid'ah karena tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW dan salafus saleh. Tapi orangnya tetap aja ngotot. Memang dia tujuannya adalah membangkang. Akhirnya dia diusir dari majelisnya Imam Malik rahimahullah taala. Masalah asma dan sifat ini penting, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Dari masalah yang tampaknya kecil ini menjadi masalah yang sangat besar. Kemudian setelah itu Al-Imam At-Tahawi beralih kepada masalah yang lain tentang akidah ahli sunnah wal jamaah terhadap para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira ini butuh waktu yang agak panjang, masalah sangat penting, terutama zaman sekarang. Saya bacakan aja matanya dan penjelasannya insya Allah hari Kamis depan. Kata Al-Imam At-Tahawi rahimahullah taala wa nuhibbu ashaba Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kami mencintai para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa la nufrid fi hubbi ahadin minhum. Dan kami tidak berlebih-lebihan dalam mencintai salah seorang dari mereka. Wa la natabarrak min ahadin minhum dan kami tidak berlepas diri dari seorang pun dari mereka. Wa nubghidhu man hum. Kami membenci orang yang membenci mereka, membenci sahabat. Wa khairil ghairil khairi yadhkuruhum dan dengan selain kebaikan menyebut mereka. Jadi kita benci kepada orang-orang yang menyebut sahabat bukan dengan kebaikan. Wala illa bi khair dan kami tidak menyebutkan tentang sahabat kecuali kebaikan-kebaikan. Wa hubbuhum dinun wa imanun wa ihsanun. Cinta sahabat adalah agama, iman dan ihsan. Wa bughdhuhum kufrun wa nifaqun wa tughyan. Benci sahabat adalah kekufuran, kemunafikan dan kedoliman, sikap yang melampaui batas. Ini butuh penjelasan yang tak panjang. Mungkin itu dulu. Allahu a'lam bishawab. Kalau ada yang mau ditanyakan, fadhol silakan. Kalau ikhwan silakan langsung ditanyakan. Kalau akhwat lewat HP sebagaimana biasanya. Fadhol kalau ada yang mau ditanyakan. tidak ada saya lanjutkan aja ya Tambahan tentang asma dan sifat dulu aja Tentang sahabatnya kita tunda Dari kemis depan Di dalam Al-Quran itu ada ayat Di surat Az-Zumar 67 Ayat yang sangat indah Yang berbunyi wa ma qadarullaha haqqa qadri Wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamah wassamawatu matwiyatun biyamini subhanahu wa ta'ala amma isyrikun Az-Zumar ayat nomor 67 Allah berfirman di sana wa ma qadarullaha haqqa qadri dan mereka orang-orang musyrik itu tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Kenapa? Karena mereka menyekutukan Allah dengan yang lainnya yang tidak punya apa-apa, yang tidak bisa memberikan manfaat, yang tidak bisa memberikan manfaat. Karena mereka menyamakan antara makhluk yang lemah dengan Al-Khaliq yang Maha jadi orang yang menyekutukan Allah itu berarti dia tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar mengagungkan. Termasuk orang yang bergantung kepada selain Allah, berarti orang ini belum mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Karena dia bergantung kepada yang lemah dan dia tidak bergantung dengan yang maha kuat. Siapa Allah yang maha agung dan sangat agung itu? Yaitu wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamati was samawati matwiyatun bi Yang mana Allah yang Maha Agung itu di antara keagungan kekuasaannya bahwa semua bumi nanti hari kiamat berada dalam genggamannya. Dan langit-langit itu dilipat berada di tangan kanannya Allah. Jadi bumi dalam genggaman Allah, langit dilipat di tangan kanan Allah Subhanahu wa taala. Subhanahu wa taala amma karena itu maha suci dan maha tinggi Allah daripada apa yang mereka sekutukan. Ini ayat yang sangat indah tentang sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah. Di sini ada sifat tentang al-qabdah. Allah itu menggenggam. Menggenggam. Dan Allah juga punya tangan, bahkan tangan kanan. Kemudian juga Allah punya sifat melipat. Nanti langit dilipat di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sifat-sifat yang sangat agung. Ada sebuah kisah di dalam hadis sahih riwayat Bukhari Muslim melalui jalan sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala Ada salah seorang hadrun min ahbaril Yahud. Seorang ulama di antara ulama Yahudi datang kepada Rasulullah SAW yang itu baca kitab ya Taurat dan di dalam Taurat banyak sekali tentang sifat-sifat Allah. Lalu Yahudi mengatakan ya Muhammad inna najidu annallaha yaj'alus samawati ala isba' wal aradin ala isba' wasyajar ala isba' wal ma' ala isba' wat tara ala isba' Al khalqi ala isba' Wahai Muhammad, kami mendapati bahwa Allah itu menjadikan langit-langit berada di satu jarinya dan bumi-bumi berada di satu jarinya. Pohon-pohon berada di satu jarinya. Air berada berada di satu jarinya. Wattara dan alam semesta berada di satu jarinya. Watara ya, baru bisa diartikan bumi bumi. Kemudian iral kolak dan semua makhluk yang lainnya berada di satu jarinya. Lalu Allah mengatakan anal malik, aku adalah maharaja. Jadi Yahudi ini maksudnya ingin cerita kepada Rasulullah keagungan Allah. Semuanya berada di dalam genggamannya Allah. Lalu Allah mengatakan aku maharaja. Ketika Rasulullah selesai mendengarkan ini, Rasulullah tertawa. Fadhahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta badat nawajiduhu tasdiqan liqaulil hakim. Rasulullah tertawa sampai kelihatan gigi-giginya. Karena beliau membenarkan ucapannya pendeta itu, ulama yang benar ucapannya. Lalu Rasulullah baca ayat ini, "Wa ma qadarullah haqqo qadri." wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamah was samawati matwiyatun bi yaminih subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun tapi kamu tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan ucapanmu benar kamu tahu keagungan Allah tapi kamu tidak mengagungkan Allah Cuma mengagungkan di mulutnya saja perbuatanmu tidak mengagungkan Allah karena kamu menyeleweng kemudian Ikhwan wa akhwati rahimakumullah, masih tentang keagungan Allah. Di dalam riwayat tafsir Ibnu Jarir rahimahullah taala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan bersabda, "Mas samawati sab' fil kursi illa ma sab'atin ulqiyat fi kursin." Ia adalah langit-langit yang tujuh itu dibandingkan dengan kursi. Kursi itu adalah tempat berpijak kedua kaki Allah. Wasi'at kursiyuh samawati wal ardai mawdi'ul qadamin. Tapi bukan berarti Allah berpijak di sana. Itu menunjukkan tentang kesempurnaan kerajaan Allah. Sebagaimana raja kan ada singgasananya, lalu ada tempat untuk eh, kakinya, seperti itu kan. Itu hanya tempatnya saja, bukan Allah meletakkan kakinya di sana. Maksudnya Allah itu kecil langit yang tujuh lapis saja dibanding kursi itu yang kecil itu itu ibaratnya seperti uang logam yang berjumlah tujuh diletakkan di satu palang. jadi kursi ibaratnya palang, langit yang tujuh ibaratnya adalah uang logam tujuh besaran siapa besaran kursi jauh lebih besar kursi itu baru tempat kedua telapak kaki Allah Kemudian ada kursi, ada arsh, singgah sana. Kalau kursi lebih besar dari langit tujuh lapis seperti itu, bagaimanapun dengan yang Allah, singgah sananya Allah. Diriwayatkan melalui jalan Abu Dar rahimah radhiyallahu taala anhu, beliau pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mal kursi fil arsh illa tahalqatin min hadid ulqiyat baina dhahri fala min al-ard." Dia adalah kursi dibandingkan arsh tanahnya Allah Melainkan seperti gelang Dari besi Yang dilemparkan di tengah tanah lapang Yang sangat luas Jadi arsh ibaratnya tanah lapang Yang sangat luas Dan kursi ibaratnya satu gelang Yang dilempar di tanah lapang itu Besaran siapa? Ya jauh besaran arsh Tanah lapang Ini hanya gelang satu Padahal langit tujuh lapis itu berada di dalam gelang itu. Allah Akbar. Bagaimana pula dengan langit? Seperti apa besarnya langit itu? Diriwayatkan melalui jalan sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala Mu, beliau mengatakan, "Bayna sama iwalati talina sumi Antara satu langit dengan langit berikutnya Jaraknya seperti perjalanan 500 tahun. Onta yang tidak terlalu berat muatannya, tidak terlalu ringan. Wa baina kulli sama'in wa sama'in 500 an. Antara satu langit dan langit berikutnya itu seperti perjalanan 500 tahun. tiap-tiap langit ya. Bagaimana tebalnya langit? Satu langit tebalnya berapa? Wa kasifu sama'in masiratu 500 am. Tebalnya langit itu sama dengan perjalanan 500 tahun. Jadi tebalnya langit 500 tahun, perjalanannya 500 tahun, tebalnya lagi 500 tahun, perjalanan 500 tahun, tebal terus seperti itu. Kemudian kata ini kata-kata Ibnu Mas'ud ya, kata-kata Ibnu Mas'ud mauquf, tapi ada juga riwayat yang marfu. Kemudian kata beliau, "Wa bainas sama'i sabi'ah wal kursi 500 Antara langit yang ketujuh dengan kursi tadi itu seperti perjalanan 500 tahun. Kemudian wa bainal kursi wal ma' 500 antara kursi dan air seperti perjalanan 500 tahun. Karena di atas langit kan ada lautan dan arsy Allah berada di atasnya air. Wal arsy fawqal ma, arsy-nya Allah dia berada di atasnya air, wallahu fawqal arsy dan Allah berada di atas arsy. La yakhfa 'alaihi syai'un min amalikum, tapi tidak tersembunyi sesuatu pun dari amalmu. Jadi Allah di atas, tapi ilmunya bersama kita. Subhanallah. Inilah Allah Subhanahu wa taala. Nah kalau kita merenungkan yang gini-gini Kita akan menyadari bahwa kita tidak ada apa-apanya Bumi yang kita pijak ini dibanding semuanya tadi itu Kita kira seperti apa? Kalau boleh diibaratkan seperti Seperti kelereng Yang dilempar ke lautan yang besar Kelereng dilempar ke sana Kemana kelereng itu? Hilang ke laut kemana? Itulah ibaratnya kita. Kita keluar dari perut ibu kita, di alam semesta ini nggak ada apa-apanya. Mau sombong mau apa nggak ada apa-apanya, kecil kita ini. Kalau boleh diibaratkan pula dengan ibarat yang sangat masuk akal. Satu tetes air mani di dalamnya itu ada bermiliar-miliar sel. Bumi ini ibaratnya adalah satu tetes air mani dan kita ibaratnya adalah sel-sel yang ada di dalamnya. Ya kayak gitu. Jadi ibaratnya ini air mani netes, itu kayaknya dia yang ada di dalam itu kayaknya besar. Mungkin ada sel yang mokong-mokong gitu ya. Sel yang merasa kaya. Maka kalau dilihat apa itu? Ya mau lucu sekali. Itu sel kayak gitu. Tapi yang ada di dalamnya itu nggak tahu diri. Dia merasa oh, ada yang mokong, ada yang gini nih. Maka kita kayak gitu. Mau berbuat apa-apa ya. Kalau kita lihat ya lucu itu. Tak sebolehnya aja pergi itu. Ya. Ya itulah kita. Merenung itu penting. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu dulu. Ada yang mau ditanyakan? Kalau ada fadhol. Fadhol. Iya. Iya. Jadi mengenai kelompok ashari ya, kalau kita lihat sejarahnya itu kan Abdul Hasan al Ash'ari rahimahullah taala itu mula-mula beliau mengikuti akidah Mu'tazilah selama 40 tahun. 40 tahun itu tidak tidak bukan waktu yang singkat. Dan beliau termasuk tokohnya Mu'tazilah. Mu'tazilah itu kaum rasionalis pakai akal-akalan. Sesuai dengan akal terima, enggak sesuai olah. Sampai akhirnya beliau mimpi ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau oleh Rasul nasihati supaya keluar dari akidah Asy'ari, akidah Mu'tazilah. Sampai setelah mimpi itu beliau benar-benar khutbah di atas mimbar dan beliau menyatakan bahwa beliau keluar dari akidah Mu'tazilah. Lalu beliau membuktikan beliau melepas jubahnya. Beliau keluar dari Mu'tazilah seperti saya melepas jubah saya ini. Lalu beliau sempat uh, merumuskan akidahnya sendiri yaitu akidah ashari sempat merumuskan yang diantaranya sifat 20 dan yang lain-lainnya sampai akhirnya beliau kembali kepada salafus soleh dan beliau sempat nulis kitab yang menunjukkan bahwa beliau kembali kepada akidahnya salafus soleh di antara kitab yang paling terkenal adalah Al-Ibana Al-Ibana Bulatan Al-Asyari Itu buku beliau Yang sudah ada terjemahannya tapi terjemahannya itu mungkin agak sulit karena buku itu memang agak tinggi pembahasannya, sangat mendalam. Agak tinggi. Dan beliau kembali jelas-jelas kepada akidah salafus Soleh Kemudian juga beberapa risalah yang lain di antaranya Maqalatul Islami Risalah ila Ahli Tahor, tapi yang paling tampak adalah di kitab itu al ibana Tapi mereka-mereka berusaha mengingkari ibana bukan kitabnya beliau diingkari. Padahal seperti matahari di siang bolong tidak mengingkarinya kecuali orang yang buta. Nah, mestinya kalau kita madhabnya Asy'ari, yang bacanya kitab Al-Ibana, kita kembali kepada ajaran salafus Saleh. Tapi tidak, sudah terlanjur yang dulu sudah tersebar, nah mereka berpegang dengan yang dulu. Padahal yang punya akidah itu sudah meralatnya, ditarik kembali. Seperti itu. Sudah menyebar di mana-mana akidah Asy'ari itu. Karena itu Nah kita kalau menjelaskan Itu harus dengan cara yang terbaik Jangan menggoda, jangan melecehkan, Diajak pakai logika Pakai dalil ini enak ngobrol Mau sadar, Alhamdulillah Tidak mau sadar, yang penting kita sudah menyampaikan Tidak usah ribut-ribut Karena bagaimana juga kalau kita mengucapkan dengan kasar Menyerang, ribut Ribut Karena mereka sudah benar-benar seperti mengkultuskan Ya, kebanyakan sekarang ini kan semboyannya itu akidah Ash'ari fikih Syafi'i, torekot, Ghazali. Nah itu. Seperti itu. Jadi begitu Abu Hasan Asy'ari sudah kembali beliau ke ajaran yang yang benar, ajaran salafus saleh. Cuman masalahnya kita tidak usah kalau menyampaikan itu loh, jangan menghujat. Orang dihujat tidak mau. Tapi kalau orang diajak bicara dengan ilmiah, dengan argumentasi senang, enak. Dan tugas kita akan menyampaikan kan. Dia mau, alhamdulillah tidak mau, ya sudah, tidak menyampaikan. Kita tidak mungkin memaksa akidah orang. Akidah itu keyakinan, dipaksa tidak bisa. Kalau toh kita maksa-maksa orang, paling dia itu hanya mengikuti kita badannya, tapi dalamnya tetap akidah itu di sini, tidak bisa dipaksa. Diajak bicara mau, alhamdulillah. Ya. Ini ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketika Ustadz menjelaskan tentang masalah ini Dengan sendirinya langsung terbayang-bayang Bagaimana ini Ustadz, apa yang harus saya lakukan Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Yang dilakukan, ya jangan dibayang-bayangkan Itu jawabannya Walang takyif, jangan dibayang-bayangkan Diimani saja, nggak usah dibayang-bayangkan Itu waswas dari setan Antum bilang saja amantu bilang, aku iman kepada Allah. Seperti itu. Karena ini adalah pelajaran akidah dan antum adalah mahasiswa dijelaskan. Mungkin kalau ke orang yang sangat awam ya, tidak ngerti apa-apa, ya mungkin ditahan dulu masalah ini. Tapi kalau antum kan bukan orang awam. Ya, orang pintar dari segi akademik. Jadi nggak usah dipayang-payangkan. Kalau ada bayangan ditolak lagi, aman tu bilang aku iman kepada Allah. Ya, saya kira itu dulu. Allahu a'lam bishawab. Mari kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa tasliman kathira.